wa iyyakum Alhamdulillah sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan tafsir rujus Amma yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih membaca tafsiran pada suratun naba di mana pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan ayat yang ke-20 Afan ayat yang ke-30 Dan kita insyaallah ta'ala Sore hari ini akan menyelesaikan ayat 31 dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna lil muttaqina mafazah حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Inna lil muttaqina mafaza Allah subhanahu wa ta'ala Setelah menyebutkan kepada kita Orang-orang yang Membangkang Terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga balasan yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka maka kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan orang-orang yang taat patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangannya serta balasan yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini adalah satu di antara hikmah kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala zat yang paling mengetahui tentang keadaan hati-hati para hambanya sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini bahkan juga demikian yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya senantiasa mengulang-ulang terkadang menyebutkan orang-orang yang durhaka kepada Allah serta adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian menyebutkan orang-orang yang taat kepadanya dan balasan yang juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka dan terkadang dibalik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang taat kepadanya dan balasan yang akan Allah berikan kepada mereka dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada mereka orang-orang yang durhaka serta balasan yang akan Allah berikan kepada mereka. Kenapa demikian? Agar kita manusia senantiasa bisa mengontrol dirinya dalam dua keadaan ini yaitu kita senantiasa dalam keadaan khauf takut kepada Allah Azza wa Jalla namun di sisi yang lain kita pun senantiasa berharap rojak dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hambanya yang beriman dia umul kiamah nanti sebagaimana dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala <coughs> jumlahnya 100 bagian Jumlahnya adalah 100 bagian. Yang satu bagian Allah turunkan ke muka bumi dan yang 99 masih Allah tahan dan Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada hambanya yang beriman di yaumul kiamah nanti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ancaman-ancaman kepada kita selain juga memberikan kabar gembira? kepada kita, kepada para hambanya yang akan mentaatinya supaya seorang hamba tidaklah lengah di dalam satu keadaan saja. Karena tatkala seseorang itu dominan pada dirinya rasa khauf tanpa pernah memiliki rasa rojak tanpa pernah memiliki rasa pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala maka dirinya akan bisa menjadi orang yang berputus asa dari rahmatnya. Coba seandainya yang kita dengar hanya ayat-ayat ataupun hadis yang mengancam, mengancam dan mengancam kita. maka kita akan menjadi orang yang penakut dan pada akhirnya akan bisa menjadikan diri kita orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semisal ketika seseorang hanya melihat dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun yang terdapat di dalam sunnah tentang beratnya seseorang untuk bisa beramal dan agar amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dia harus ikhlas dia harus mutabaatul rasul yang itu bukan merupakan perkara yang mudah dan kemudian orang yang tidak bisa beramal dengan kriteria tersebut tidak akan diterima amalnya oleh Allah dengan kata lain dia akan merugi dia yaumul kiamah dan kalau hanya seperti ini terus yang dia baca maka dia akan bisa berputus asa udahlah kalau begitu berarti apa gunanya nanti saya sudah susah-susah beramal capek-capek beramal mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya yang banyak dan nanti tidak diterima oleh Allah maka mending saya tidak beramal Namun juga demikian tatkala seorang hamba dominan pada dirinya rasa rojak rasa pengharapan yang berlebihan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala semisal yang ada di dalam benaknya firman-firman Allah Subhanahu wa taala semisal innallaha ghafur rahim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Pengampun dan zat yang maha penyayang. Maka kalau kemudian seorang itu terlena dengan ayat-ayat atau dengan hadis yang semakna, maka dia akan bisa menjadi orang yang lalai. Bahkan dengan alasan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, nanti Allah pasti akan mengampunkan dosa saya. Maka tentulah dirinya tidak segan untuk meninggalkan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan dirinya pula tidak akan enggan untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan dengan dalil innallaha ghafurur rahim. Maka bagaimanakah seharusnya kita sebagai seorang yang beriman? Hal ini sebagaimana yang senantiasa diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya. Yaitu kita senantiasa di dalam menjalankan tugas kehidupan kita di dunia khususnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berada di antara al-khauf war raja ya al-khauf war raja hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh al-imam Imam Sunnah yaitu Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan yang bagi ayyakun al-insan fi ibadatihi li rabbih bainal khawfi war raja'i fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Maka seyogyanya seorang manusia di dalam menjalankan peribadatan-peribadatan kepada Rabbnya Allahu Azza wa Jal ada di antara perasaan al-khawf war-raja rasa takut dan penuh harap di satu sisi dirinya sangat takut jangan-jangan nanti amal saya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla jangan-jangan Amalan-amalan kemaksiatan yang saya lakukan nanti sekecil apapun akan mendapatkan siksa dari Allah, tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala hal semacam ini senantiasa kita ingat, maka ada di dalam diri kita upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita pun akan berusaha, berupaya untuk berhati-hati agar tidak sampai terjerumus ke dalam berbagai macam larangan-larangan Allah Azza wa Jalla sekecil apapun. Sehingga para ulama mengingatkan kepada kita, janganlah Anda melihat besar ataupun kecilnya kemaksiatan yang Anda lakukan. Akan tapi pandanglah perhatikanlah kepada siapa Anda melakukan kemaksiatan, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita iringi dengan ar-raja dengan rasa penuh harap bahwa memang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri kita. Setelah kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki baik kualitas ataupun kuantitas ibadah kita kepada Allah, kita pun memohon rahmatnya agar Allah berkenan menerima amal soleh yang kita lakukan menerima amal ibadah yang kita lakukan dan mengampunkan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Maka kata beliau Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala, maka barang siapa di antara kita yang mendominankan diri salah satu dari ke, dari keduanya, entah mungkin mendominankan khaufnya ataupun rojaknya maka halaka sahibuhu pasti akan binasa. Maka inilah uslub metode yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an dalam rangka untuk membimbing para hambanya agar para hamba tadi bisa mencapai puncak kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, maka kemudian Allah Azza wa Jal menyebutkan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertakwa adalah seseorang berusaha menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari adab Allah Azza wa Jalla. Maka al-muttaqun kata beliau humul ladzina taqaw iqaballah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada iqab hukuman Allah azza wa jalla wa dzalika bi fi'li awamirillahi wa ijtinabi nawahihi yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertakwa kepadanya menggunakan berbagai macam ungkapan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa secara langsung kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum semisal. Bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kalian. Ataupun wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Wahyanan ya'mur bitaqwa yaumal hisab. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada yaumul hisab yaitu hari perhitungan amal. Wattaqu yawman la tajzi walidun an waladih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada satu hari yang mana seorang anak tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya dan sebaliknya orang tua pun tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Ataupun dengan firman yang lain wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah dan bertakwalah kalian kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan agar kita berhati-hati dari nerakanya. Wattaqun nar. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah dari nerakanya. Namun itu semuanya memiliki makna yang satu. Itu maknanya adalah agar seorang manusia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki sifat semacam itu mafaza. Dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan Allah Subhanahu wa taala berikan keberuntungan pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Ya, karena mafaz itu adalah dzaraf. Bisa dzaraf makan dan bisa dzaraf zaman, keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Maka bagi mereka bagi orang-orang yang bertakwa akan Allah Subhanahu wa taala berikan keberuntungan di tempat tertentu dan di waktu tertentu yaitu waktunya nanti di yaumul kiamah setelah seseorang melewati sekian banyak proses yang harus dia lewati di yaumul kiamah dan kemudian dia akan diberikan keberuntungan berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya yaitu berupa jannah berupa surga Allah Subhanahu wa taala mungkin di pinggir mungkin di tengah dan mungkin di puncaknya. Namun dimanapun kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga, maka semuanya adalah rahmat Allah. Semuanya adalah keberuntungan yang tak ada bandingannya. Ya karena memang sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW Alaihi bahwa surga itu ada bagian-bagiannya, ada bagian bawah, ada bagian tengah, dan ada bagian yang di atas. Sebagaimana tatkala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa seseorang yang meninggalkan perdebatan, seorang yang meninggalkan perdebatan, padahal dia tahu bahwa dia berada di pihak yang benar dalam rangka untuk tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang akan menyebabkan terjadinya rasa ghil, rasa permusuhan antara dirinya dengan saudara yang lain, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa tengah tengah surga. Ini tahu kalau dia berada di pihak yang benar. Dan kalau kemudian seorang dia meninggalkan perdebatan yang belum jelas apakah dia berada dalam kebenaran ataukah tidak. Namun dilihat bahasanya perdebatan yang akan ada adalah perdebatan kusir, perdebatan yang tidak ilmiah, maka apa yang dia lakukan berupa meninggalkan perdebatan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan mendapatkan surga bagian pinggir. Dan barang siapa yang memiliki akhlak yang mulia kata Rasulullah SAW maka dia akan mendapatkan surga ya, di bagian atas. Nah, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surga yang bagian atasnya karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala kita meminta jannah maka mintalah jannah firdaus yang paling atas. wahadaika wa'anaba dan juga bagi orang-orang yang bertakwa setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempatnya nanti adalah di surga maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan kepada kita agak lebih konkret di mana yang namanya surga itu ada hadaik yaitu Hadikoh maknanya adalah bustan Itu kebun Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang bertakwa Berupa kebun-kebun Yang di dalamnya Ada berbagai macam pepohonan Pepohonan-pepohonan yang sangat-sangat banyak Yang beraneka ragam yang akan mengeluarkan buahnya yang cukup beraneka ragam. Dan di antaranya adalah anab, jamak dari ainab yaitu anggur. Di antara bubuahan yang ada di surga adalah anggur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tempat secara umum surga. Di dalam surga ada kebun-kebun. Yang kebun-kebunnya ada berbagai macam pepohonan dan di antara pepohonan ada anggur dan ini bukan hanya anggur ini hanya mimpel bitamsil itu dalam rangka untuk memberikan contoh kepada kita bahwa di antara buahan yang ada di surga adalah anggur sebagai gambaran kepada kita agar lebih konkret oh ada anggur di sana dan kita di dunia mengenal apa yang namanya anggur meskipun jelas bahwa anggur di akhirat itu jauh lebih segalanya dari anggur yang kita pernah rasakan di dunia, enaknya, manisnya dan seterusnya maka belum pernah terbayangkan dan tidak bisa kita samakan dengan enaknya anggur yang ada di dunia. dan di yaumul kiamah nanti di surga nanti maka seseorang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kawaib yaitu jamak dari kaib yaitu para perempuan para gadis yang atroba yang sebaya dan dinamakan kaib ini afwan bahwa Kenapa gadis ketika itu dikatakan sebagai gadis yang masih gaib? Mohon maaf yaitu gadis yang baru mulai muncul buah dadanya. Sehingga seperti kakbun ya kita lihat e, mata kaki kita ya, mata kaki kita itu menonjol, sudah tampak akan tapi mohon maaf tampaknya mata kaki yang ada pada diri kita tidak kemudian e, apa namanya? seperti sesuatu yang telah dimanfaatkan kemudian dia condong ke bawah karena sudah dimanfaatkan sebagaimana kita memahami ya para ibu tentunya para akhwat para umahat tatkala payudara perempuan sudah dimanfaatkan oleh anaknya, oleh bayinya, maka dia akan cenderung condong ke bawah ya, karena sudah dimanfaatkan. Maka tidak seperti itu keadaan para gadis yang ada di surga nanti. Dan ini merupakan puncak keindahan yang ada pada seorang perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya kepada kita, orang yang tinggal di surga nanti akan mendapatkan pasangan-pasangan gadis-gadis yang sebaya. Sehingga tatkala masing-masing mendapatkan balasan berupa gadis yang sebaya, maka tidak ada rasa ghil, tidak ada rasa iri bagi saudara-saudaranya yang lain karena dia pun mendapatkan ya mendapatkan pasangan yang sama. Oleh karena itu satu saat ketika Rasulullah SAW dimintai doanya oleh salah seorang nenek tua, Rasulullah doakan agar saya masuk ke dalam surga, maka Rasulullah mengatakan bahwa di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Ya, tidak ada nenek-nenek. Yang ada di surga hanya gadis-gadis. Maka sejadi-jadinya si nenek-nenek tadi kemudian menangis. Dan barulah dikasih tahu bahasanya kaum mukminin, kaum mukminat yang ketika hidup di dunia meskipun dirinya mencapai umur ratusan tahun, kalau semisal pada zaman Nabi Nuh atau bahkan Nabi Adam bisa mencapai hampir ribuan tahun, namun di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya menjadikannya menjadi gadis kembali. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira kepada kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min syai' kullu mri'in bima kasabarahin bahwa orang-orang yang beriman ya, bahwa orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan keimanan maka nanti akan kami pertemukan kembali mereka dengan anak keturunannya, dengan keluarganya, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang tidak akan aku berikan kepada mereka orang-orang yang beriman, yang merupakan uh, orang tua ataupun suami dari keluarganya yang beriman tersebut. Dan setiap manusia ketika itu akan mendapatkan balasan yang sempurna disebabkan amal soleh yang telah dia lakukan. Maka tatkala dirinya memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, tatkala dirinya memiliki pasangan pasang di dunia yang soleh dan solihah, maka nanti dia memiliki kiamah akan Allah pertemukan dan yang meskipun di dunia dahulu ataupun ketika kehidupannya di dunia kalau dalam bahasa Jawanya itu sampai kakek-kakek nenek-nenek sampai tidak mempunyai gigi sama sekali karena hilang semuanya karena ketuaannya maka dia yaumul kiamah nanti Allah Subhanahu wa taala akan merubahnya menjadi muda kembali. Jadi mohon maaf para ibu, para akhwat enggak usah khawatir. Ya, nanti gimana suami saya dapat yang baru lupa sama saya enggak? Kalau memang uh, eh, antuna semuanya adalah orang-orang yang beriman, memiliki suami yang beriman maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukannya di surga kembali. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah pertemukan dengan keluarga-keluarga kita di yaumul kiamah nanti. Wa ka'san dihaqo Dan kemudian di antara balasan yang hendak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba yang beriman yang bertakwa berupa kaksan yaitu berupa gelas-gelas. Dihako maknanya adalah mumtaliah yaitu yang penuh gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman. Dan gelas-gelas yang penuh berisi dengan minuman ini maka minumannya beraneka ragam. Kita melihat ya kalau orang apa namanya mungkin dalam tayangan-tayangan ataupun e, dalam Eh, entah mungkin gambar ataupun apa yang pernah kita lihat dari orang-orang yang biasa minum minuman memabukkan ya mereka menu, menuangkan minumannya ke gelas itu sehingga sampai tumpah-tumpah karena ada alkoholnya di sana ya gambarnya mungkin seperti itulah kita di umul kiamah nanti di surga nanti mudah-mudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sang dihako gelas yang penuh berisi minuman dan minumannya beraneka ragam sesuai dengan air yang ada di dalam surga nanti. Di dalam salah satu ayatnya itu di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15 Allah berfirman bahwa di surga itu fiha anharun min ma'in ghari asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladatil syaribin wa anharun min asalin musaffa bahwa di surga nanti itu di dalam ayat yang sebelumnya eh, Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan Allah berikan berupa hadiah surga. Dan surga itu kata Allah di dalamnya ada anhar. Ada banyak sungai. Maka di sana ada anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai yang airnya tawar, dan di sana ada sungai yang airnya berupa laban, yaitu berupa susu yang lam yataghayyar ta'muh, yang rasanya tidak pernah berubah. Yang kita tahu di dunia ini kalau yang namanya susu kalau sudah diperah dari e, tempatnya, eh, dari kantongnya, dari kantong susunya dan kemudian dibiarkan dalam jangka waktu yang tidak lama saja pasti akan berubah warna ataupun rasanya. Ya, kalau tidak percaya uh, antum dan juga antuna memerah susu kemudian biarkanlah dia beberapa saat yang kalau belum diolah dia agak awet ya, dari pagi mungkin sampai siang bisa tapi kalau yang sudah diolah maka dia akan lebih cepat membusuknya berbeda dengan sungai di surga yang mengalir airnya berupa air susu maka lam yataghayyar ta'muh kata Allah Subhanahu wa taala rasanya tidak pernah berubah enak terus dan min eh, min wa anharun min khamrin dan di surga nanti ada sungai yang airnya berupa khamr ya berupa khamr yang kita tahu yang namanya khamr di dunia ini memabukkan akan menjadikan sebab orang yang meminumnya teler. Tidak ingat, tidak sadarkan diri. Sehingga setelah dalam keadaan mabuk, maka orang sudah tidak bisa merasakan enaknya minuman, enaknya makanan dan enaknya yang lainnya. Sudah hilang dari dirinya. Tidak bisa lagi merasakan berbagai macam kenikmatan. Namun di surga nanti yang namanya khamr itu lazzatil syaribin, sangat nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak mabuk, tidak teler. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang-orang eh, dukhanul khamr, orang-orang yang di dunia ini senangnya menenggak minuman keras. Ya, di sini bukan hanya minuman, maksudnya juga mengkonsumsi eh, makanan-makanan yang menjadikan seorang tuh hilang hilang ingatannya, hilang kesadarannya ya entah berupa benda padat ataupun juga bahkan mungkin serbuk dan yang lainnya maka dia tidak akan mendapatkan bagian khomrun ladzatil syaribin di akhirat tidak akan mendapatkan khomr yang sangat nikmat bagi peminumnya di akhirat nanti maka jangan sampai kemudian kita memahami ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menyebutkan bahwa yang diharamkan itu adalah khamr, benda cair maka kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa selain yang cair maka halal, wasabu-sabu halal, ekstasi halal, tidak demikian. Kita harus ingat sabda Rasul yang lain bahwa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram, ya hukumnya adalah haram. Wa anharun min asalin musaffa dan di surga nanti ada sungai yang airnya berupa asal berupa madu musofa yang telah disaring. Ya kita melihat tatkala kita apa namanya mendekat kepada madu yang baru saja diperah dari tempatnya dari sarang lebahnya itu dia akan bercampur dengan berbagai macam kotoran akan ada eh, juga di sana bungkusnya ataupun sarang lebahnya yang ngikut ke madu tersebut. Sehingga madu tadi eh, bukanlah madu yang bersih sehingga nanti diadakan penyaringan. Nah, nanti di yaumul kiamah di surga nanti ada madu yang telah disaring, ada sungai yang airnya berupa madu dan telah disaring. La yasmauna fiha lagwa di mana di surga nanti tidak akan ada seorang pun yang mendengarkan ya, kata-kata yang batil, kata-kata lagun, kata-kata yang sia-sia tidak ada. Maka satu pernah eh, pernah satu saat saya diskusi dengan salah seorang uh, yang memiliki pemahaman kurang benar dalam masalah keimanannya kepada surga. Wah, berarti kalau begitu ketika seorang itu di surga akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia bisa meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang lebih kuat dari engkau ya Allah. Pernah ada perkataan semacam itu yang dilemparkan oleh orang tersebut. Nah, tidak akan mungkin ada di surga nanti perkataan yang semacam itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena itu adalah perkataan yang batil. Permohonan yang sia-sia dan tidak akan mungkin diucapkan oleh orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan dimasukkan ke dalam surganya. Di mana tatkala orang itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa sehingga tidak akan memiliki pikiran-pikiran yang celeneh di dalam dirinya. Yang ada hanyalah pikiran-pikiran yang bersih, yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakidhaba dan tidak ada perkataan dusta di yaumul kiamah. Seseorang tidak akan pernah berkata dusta dan juga tidak akan pernah mendustakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena mereka ala sururim mutaqabilin ya sebagaimana yang terdapat di dalam Eh, berbagai macam ayat dalam banyak ayat ala sururim mutaqabilin mereka berada di atas dipan-dipan dan saling berhadap-hadapan di antara mereka mereka mendapatkan kepuasan yang luar biasa sehingga tidak ada pendustaan kepada saudaranya yang lainnya apalagi mendustakan Allah Subhanahu wa taala jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba sebagai balasan dari Rabbmu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dan apa ya, dengan pemberian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam beberapa ayat yang tadi akan berikan berbagai macam balasan-balasan yang luar biasa yang tidak pernah terbetik di dalam hati seorang betapa bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan itu adalah luar biasa disebabkan karena amal-amal soleh yang telah mereka lakukan tatkala hidup di dunia. Maka al jazau min jinsil amal. Tatkala seorang melakukan amal-amal soleh di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan berupa balasan yang soleh pula di akhirat. Hisaba. Itu dengan balasan yang hisab yang sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh manusia ketika itu akan Allah Subhanahu wa taala penuhi, baik yang berupa makanan ataupun yang berupa kenikmatan-kenikmatan lainnya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Ya tadi dikatakan min rabbika. Jadi Rabbmu itu Rabbnya langit dan bumi ya robnya langit-langit dan robnya eh, bumi-bumi eh, robnya langit yang jumlahnya tujuh dan robnya bumi yang jumlahnya juga tujuh sab dan robnya apa yang ada di antara keduanya dialah ar-Rahman ya dialah ar-Rahman maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu. Ya, di dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya segala sesuatu. Sehingga Allah katakan Rabbnya sekian langit yang ada, Rabbnya sekian bumi yang ada, dan Rabbnya apa yang ada di antara keduanya termasuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu. Hal ini Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan Inna ma umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha. Hanya saja aku diperintah agar aku beribadah kepada, kepada Rabb negeri ini yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yaitu maksudnya adalah Mekah Al-Mukarramah. Ini diantara contoh sebagian ayat bahwa Allah ingin membuktikan kepada kita yang telah menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menciptakan kita akan tapi yang menciptakan segala sesuatu termasuk yang menciptakan negeri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi ini banyak sekali. di sana ada makhluk-makhluk yang besar, ada planet-planet yang tah jumlahnya berapa, ada benda-benda luar angkasa yang lainnya, di sana ada mendung ataupun awan dan yang lainnya. Maka itu semuanya adalah benda-benda yang semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa hujan itu yang memberi adalah dewa ini ataupun dewa itu karena bintang ini ataupun karena bintang itu tidak boleh. Ya, itu semuanya memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala la yamlikuna minhu khitaba la yamlikuna minhu khitaba di mana manusia ketika itu tidak memiliki kekuasaan untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu ya untuk berbicara kepada Allah. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Yauma yakumur ruh maksudnya adalah Jibril. Ya, jadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sering menyebut malaikat Jibril dengan ruh. Terkadang dengan ruhul amin. wal malaikatu saffa Ketika itu berdirilah malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya saffa yaitu bersof-sof. Di mana bersof-sof ini merupakan satu keadaan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sunnah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sofa bersof-sof teratur. Juga dalam sholat kita diperintahkan untuk sawus vakum agar kita merapatkan dan meratakan sof kita. Nah ternyata keadaan bersof-sofnya para malaikat ini bukan hanya ada di dunia akan tapi Eh, bukan hanya Allah perintahkan kepada kita di dunia akan tapi juga dilakukan oleh para malaikat di memiliki kiamah nanti. Juga sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr. Di mana mereka bersop-sop ya, dalam keadaan yang sangat-sangat rapi. Hal ini sebagaimana juga di dalam hadis yang disebutkan tanazzalul malaikatu as-sama'i ad-dunya fatuhitu bil khalqi maka malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur langit-langit dunia mereka pun tuhitu bil khalqi mereka meliputi mengurusi ya makhluk yang ada di bumi summa malaikatus sama'i tsaniyah Kemudian setelah itu yang akan berbaris-baris ya, setelah malaikat-malaikat penjaga langit dunia maka penjaga langit yang kedua min waraihim itu di belakang para malaikat yang menjaga langit dunia summa salisah warrabiah wal khamisah dan yang eh, langit ketiga keempat kelima dan seterusnya maka mereka bersof-sof dan tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah malaikat ya kecuali sang penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi yang namanya jumlah malaikat itu bukan hanya sepuluh Yang banyak kita ketahui kalau ditanya ya anak-anak SD, anak-anak TK, wahai nak berapa jumlah malaikat? Sepuluh. Nah, jangan sampai kemudian kita yang uh, umur kita sudah pas ke SD bahkan sudah menjadi bapak ataupun ibu dari anak-anak yang usianya SD, kalau ditanya berapa Pak ibu jumlahnya malaikat? sepuluh, Jangan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa di surga itu ada satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur, ya, namanya Baitul Ma'mur. Nah di Baitul Ma'mur ini setiap harinya kata Rasulullah SAW ada malaikat yang senantiasa menjalankan sholat dan jumlahnya 70 ribu. Ya, setiap hari di Baitul Makmur di satu tempat di surga itu ada malaikat yang sholat jumlahnya 70 ribu. Dan tatkala mereka keluar dari tempat tersebut maka tidak akan pernah kembali lagi ke Baitul Makmur satu hari 70 ribu. Tidak bisa kita bayangkan berarti jumlah malaikat itu berapa? bukan hanya 10 tentunya. Ya. Artinya sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat uh, Al-Mudaththir. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tiadalah kami jadikan para malaikat itu kecuali menjadi ujian bagi orang-orang yang dia kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ashaban wa ma jalna ashaban nar ila malaikah dan tiadalah kami jadikan bagi penduduk neraka itu ujian kecuali malaikah. Wa ma jalna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru dan tiadalah kami jadikan mereka para malaikat itu kecuali ujian bagi orang-orang yang kafir liyastaykinalladzina utul kitaba wa yazdadalladzina amanu imana dan agar orang-orang yang beriman itu senantiasa bertambah keimanannya dan adapun orang-orang kafir akan mengatakan wal kafiruna madza aradallahu bihadza masalah maka orang-orang kafir mengatakan, apa ini perempuan makni Allah Subhanahu wa taala berikan semacam ini? Dan kemudian Allah mengatakan wa maj'alna uh, eh, apa namanya? Afan. Wa ma ya'lamu junuda Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui junudnya tentaranya Allah Subhanahu wa taala illa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbih illahu. Ya tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah tentara Allah, para malaikatnya illahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ditanya berapa jumlah malaikat seluruhnya, kita jawab tidak tahu. Ya, adapun berapa yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, jumlahnya ada ya sekian dan sekian sesuai yang kita ketahui di dalam Al-Quran. Namun janganlah kemudian kita membatasi bahwa jumlah malaikat itu hanya sepuluh jumlah yang sangat-sangat kecil. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Maka pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa mampu untuk berbicara kecuali orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan izin. Dan apa yang mereka bicara pun adalah sawaba ya sawaba hanya perkataan-perkataan yang soab perkataan-perkataan yang baik sebagaimana juga di dalam surat al-waqiah ucapan yang ada di surga adalah kilang salamang salama itu ucapan-ucapan yang menunjukkan keselamatan ya bukan ucapan-ucapan yang menunjukkan kebinasaan itulah ucapan-ucapan yang ada di surga oleh karenanya mengulangi yang tadi tidak ada perkataan di surga yang neko-neko, tidak ada. Ya, kalau di dunia ini orang bisa saja mengucapkan perkataan yang neko-neko sesuai dengan keinginan dirinya. Ada yang mengatakan bahwa orang itu tatkala jenggotnya semakin panjang, maka otaknya akan semakin tumpul, akan berkur, akan mengurangi kecerdasannya. Semakin panjang semakin tumpul. Ya, di dunia orang bisa saja ngomong semacam itu, ngomong yang batil, ngomong yang bertentangan dengan sabda Rasulullah ya Rasulullah perintahkan kepada para laki agar memelihara jenggot. Namun ada orang yang berani mengatakan bahwa orang itu kalau jenggotnya semakin panjang maka akan semakin tumpul otaknya, akan semakin hilang kecerdasannya. Ya, ini bisa saja di dunia, di akhirat tidak akan ditemukan, ya, di surga tidak akan ditemukan ucapan yang semacam itu. Dan juga firman Allah dalam surat Toha, wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Maka dia yaumul kiamah nanti yang namanya suara itu semuanya lirih. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian tidak akan pernah mendengarkan suara di sana kecuali bisikan-bisikan dan itu pun setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala illa man adzinallahu rahman kecuali orang-orang yang telah mendapatkan izin dari Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala wa qala sawaba yaitu mereka hanya mendapatkan izin dari Allah untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Di antara perkataan yang baik itu nanti di yaumul kiamah ada perintah Allah Subhanahu wa taala ya, kepada para penghuninya seperti kepada anak-anak yang terlahir ke dunia dan merenggut nyawa ibunya, maka dia akan diperintahkan untuk memberikan syafaat kepada ibunya. Seseorang yang dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan perintah oleh Allah untuk memberikan syafaatnya kepada 70 anggota keluarganya dan seterusnya ala kulli hal seluruh perkataan-perkataan yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikal yaumul haq dan itu adalah hari yang benar. Artinya bahwa keadaan itu adalah keadaan yang pasti akan terjadi. Tidak akan diragukan lagi yang namanya uh, hari itu adalah hari yang pasti akan terjadi yang kita kaum muslimin tidak boleh sedikit pun merasa ragu dengan akan datangnya yaumul qiyamah dan segala macam rentetan peristiwa yang ada di dalamnya. Maka faman sya'at takhudha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menginginkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia melakukan berbagai macam amal sebagai bekal bagi dirinya untuk kembali menuju kepada Allah Azza wa Jalla yaitu beramal dengan amalan-amalan yang soleh amalan-amalan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang akan menjadikan sebab seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan-amalan berupa ketakwaan sebagaimana firman Allah in akramakum indallahi atqakum sungguhnya Orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini nanti adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Orang yang paling bertakwa di antara kita. Namun tentunya bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang ingin. Ini yang pertama kita memang harus mengakui bahasanya kita manusia itu diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan kehendak, diberikan irodah, diberikan khiyar, kemampuan untuk memilih. Namun bahwa kehendak kita itu tidak akan pernah bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an Allahu rabbul alamin itu barang siapa di antara kalian yang ingin istiqamah dan tiadalah kalian itu berkehendak kecuali dalam batasan-batasan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita ya, dua ayat ini bahwa kita harus menyelamatkan diri dari dua kelompok ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri yang ada di dalam lingkungan kaum muslimin dalam masalah takdir. Kita harus menyelamatkan diri dari Qadariyah dan kita pun harus menyelamatkan diri dari Jabriyah menyelamatkan diri dari kodariah yaitu yang beranggapan bahwasanya kita memiliki kemampuan yang mutlak. Tidak ada faktor X yang mempengaruhi apapun yang kita inginkan. Dan kita pun menyelamatkan diri dari ekstrim yang lainnya itu dari Jabriyah yang mengatakan bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah takdir Allah sehingga tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut kita. Seandainya kita melakukan kemaksiatan, maka tidak, masalah silahkan Anda berbuat maksiat karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaum muslimin diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Maka kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, imanlah. Dan barang siapa yang ingin kufur, maka silahkan kufur akan tapi masing-masing dari mereka akan mendapatkan balasan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi bahwa sehebat apapun manusia tetap saja bahwa dirinya memiliki keterbatasan keterbatasan. Inna angdarnakum adaban qariba. Sungguhnya kami itu Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kalian dengan adanya adab yang qarib dan adab yang sangat dekat yaitu maksudnya adalah adab akhirat boleh kita mengatakan bahasanya akhirat masih jauh itu kita mengatakan demikian namun bagi Allah Subhanahu wa taala sungguh bahwa adab akhirat itu adalah sangat dekat dan kedekatan adab akhirat akan kita rasakan pada saat kita nanti telah mati sehingga orang-orang yang telah mati kata Allah Subhanahu wa taala ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya An-Nazi'at ayat ke-46. Maka tatkala seorang itu telah, telah meninggal, dia akan melihat bahwa kehidupan dunia itu sangat-sangat pendek, sangat-sangat sebentar sehingga layak Allah mengatakan adab akhirat itu sangat dekat. Bahkan pendeknya kehidupan dunia bagi seorang yang nanti telah mati kita telah mati nanti ka'annahum yawma ya, yarawnaha seakan-akan kita itu ya melihat bahwa kehidupan dunia itu tidaklah kecuali hanya seperti seorang yang hidup di waktu duha saja ataupun di waktu sore saja. Ya kita semisal dikasih hidup oleh Allah di dunia 10 tahun, 20 tahun atau sampai 100 tahun. Jadi nah, dalam 100 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu ada hari-hari dan di antara hari itu ada namanya waktu duha dan ada namanya waktu e, asyiyah itu waktu sore. Mulai pada duhur sampai sore. Nah, seakan-akan selama itulah kehidupan kita di dunia. Maka begitu pendeknya kehidupan kita di dunia sehingga Allah mengatakan bahwa ada qariba. koriba. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan adab yang sangat-sangat pendek. Yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadah yang pada saat itu setiap jiwa akan melihat apa yang dia usahakan. Ya, ma qaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Namun e, bukan berarti kalau kemudian yang diperbuat oleh kakinya tidak akan diberikan hukuman oleh Allah enggak. Yang diperbuat oleh matanya tidak akan diberikan hukuman oleh Allah enggak. Yang diperbuat oleh hatinya tidak akan diberikan hukuman oleh Allah enggak. Nah, kalau kemudian Allah mengatakan ma qaddamat yadah ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan uh, kata yang dari kata ini langsung akan kita pahami yang namanya perbuatan itu kebanyakannya adalah dilakukan oleh tangan-tangan kita. Namun bukan berarti yang akan dihukumi adalah hanya yang dilakukan oleh tangan kita, akan tapi semuanya. Ini ya, sebagaimana ketika Allah mengatakan Inna harrama alaikumul matata wad damu wal hamal khinzir. Hanya saja Allah haramkan itu adalah darah yang mengalir. Binatang yang mati tidak disembelih. Walah mal khinzir dan daging babi. Tidak kemudian kita mengatakan wah kalau, kalau begitu e, lemaknya boleh, tulangnya boleh enggak. Ya, Allah menggunakan kata yang ghalib. Ghalib ini mewakili yang lainnya. Maka orang-orang kafir akan mengatakan ya laitani kuntu turaba ya. Wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir akan mengatakan wahai seandainya aku itu dijadikan tanah saja, dijadikan debu saja. Maka dalam hal ini ada tiga pemaknaan. Maksud daripada ya laitani kuntu turaba maka maknanya seandainya aku itu tidak diciptakan menjadi manusia. Jadi tanah saja karena kita memang asalnya adalah dari tanah. Seandainya aku itu dulu tanah saja enggak dicipta menjadi manusia. Yang kedua maknanya adalah falam uba'asu ya, falam uba'as ya seandainya aku itu tidak dibangkitkan artinya ketika aku mati dikubur jadi tanah sudah ya, maka jadi tanah saja tidak dibangkitkan lagi tapi kenyataannya dibangkitkan dan makna yang ketiga adalah <clears throat> tatkala orang-orang kafir itu melihat pengadilan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di hari kiamat nanti sampai sampai dalam beberapa hadis disebutkan pengadilan yang Allah akan tegakkan binatang-binatang yang ketika di dunia dia diamuk oleh binatang-binatang yang memiliki tanduk sementara dia tidak memiliki tanduk maka dia memiliki amanah nanti Allah akan memberi tanduk kepada binatang yang tidak memiliki tanduk di dunia dan dia diamuk dihajar oleh binatang yang bertanduk tadi Allah akan berikan tanduk dan kemudian akan diperintahkan untuk menanduk binatang yang telah menghajar dirinya di dunia sampai seluruhnya. Seluruh binatang Allah akan adili di yaumil kiamah. Ya ini kalau binatang saja diadili, maka bagaimana lagi dengan kita manusia? Namun perbedaannya bahwa binatang itu tatkala telah diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kuni turaba. Jadilah kalian tanah, jadilah kalian debu dan kemudian tidak diberi balasan berupa surga ataupun neraka. Maka orang-orang kafir mengatakan, udahlah kalau begitu setelah saya disiksa seperti ini nanti ya, biarlah saya menjadi seperti binatang-binatang itu saja. Ya. Jadi tidak ditaruh di neraka, akan tapi cukuplah dijadikan tanah kembali. Ya, ini pemaknaan dari ya laytani kuntuturoba. Ya demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dan hampir seluruh surat yang ada pada juz am ini adalah memperingatkan kepada kita terkait dengan masalah akidah ya, terkait dengan masalah akidah. Ya tentunya banyak sekali kekurangannya, kesalahannya yang semata-mata karena kebodohan saya pribadi dan gangguan syaitan. Namun kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah silahkan dibuang dan di, dan saya diingatkan dan adapun yang benar maka dari Allah Subhanahu wa taala al-haqqu min rabbikum falatakunanna minal mumtarin Ustaz, apakah di surga masih ada kucing? Saya tidak tahu ya masih ada kucing ataukah tidak tapi seandainya seorang hamba itu meminta boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya karena e, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan apapun yang diinginkan oleh kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya orang tua saya menginginkan saya menjadi PNS Tapi saya tidak ingin melakukannya Dosakah saya Ustadz bila tidak memenuhi keinginan mereka Sedang saya sekarang sudah memakai kerudung besar Dan saya menjadi eh, dan saya menjauhi pekerjaan yang bercampur baur antara pria dan wanita Atau saya ikut tesnya saja tanpa berniat untuk lulus Bagaimana wujud eh, bakti saya kepada mereka jika saya tidak bisa memenuhi harapan mereka menjadi PNS Yang pertama tentunya yang perlu dilakukan oleh anti memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tua tentang apa itu Islam. Tentang kesempurnaan Islam. Di antaranya adalah tentang bagaimana seharusnya seorang bermuamalah kepada dirinya sendiri atau juga kepada orang lain dan termasuk di antaranya adalah bagaimana seharusnya seorang perempuan bermuamalah kepada para lelaki. Nah, kalau kemudian hal ini belum disampaikan kepada orang tua langsung kemudian anti mengatakan saya tidak mau jadi PNS, ya sudah barang tentu orang tua akan langsung menolaknya, tidak bisa. Orang tua saya sudah membiayai kamu sangat banyak, kenapa kamu tidak mau? Ya, maka dijelaskan lebih dahulu. Kemudian masalah eh, keadaan apakah PNS itu mesti bercampur baur ataukah tidak ini ya dilihat. Ya, apakah memang sudah tidak ada peluang lagi PNS yang tidak bercampur baur. Kalau memang sekiranya ada dan di situ tidak ada penyimpangan-penyimpangan, maka kiranya mudah-mudahan tidak mengapa. Dengan catatan anti tetap bisa menjaga adab-adab sebagai seorang muslimah. Namun kalau memang sudah tidak mungkin lagi yang namanya PNS itu mesti bercampur baur dengan lelaki dan di sana pasti akan mendapatkan banyak kemudaratan, maka tentunya sebagai seorang muslim muslimah yang baik dia akan lebih mengedepankan ya mengedepankan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ketimbang ridho siapapun apalagi Allah ya, Rasulullah pun harus lebih kita utamakan Ya, sampai-sampai dalam banyak hadis hadisnya harus mengatakan tidak boleh seorang itu mencintai bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia melebihi cintanya kepada diriku. Pada saat itu pernah juga dalam sebagian lapatnya Umar di hadapannya, wah Rasulullah, saya akan lakukan kecuali kepada diriku sendiri." Ya, artinya engkau akan engkau dan Allah akan lebih aku utamakan kecuali diriku sendiri, ya, kecuali kecintaan kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan sampai pun kepada dirimu maka kamu tidak boleh melebihkan kecintaanmu kepada dirimu ketimbang kepada diriku kata Rasulullah. Langsung Umar mengatakan baik kalau begitu saat ini ya, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku sendiri. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, nah kalau begitu sekarang e, berarti kecintaanmu sudah benar. Nah inilah kiranya yang bisa kita lakukan ya untuk menghadapi kondisi orang tua seperti itu. Jadi bisalah kalau semisal udah dikasih penjelasan juga orang tua belum bisa memahami maka bisa anti ikut tes Ya, tapi ketika memang ikut tes sudah niat tidak lulus, jawabnya disalahkan semua atau kalau perlu tidak dijawab. Kalau nanti diterima berarti innalillah ini yang bagian penerimanya memang ya itu merupakan ujian bagi anti. Udah tidak dijawab semuanya kok diterima misalnya. Ya innalillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda berusia 26 tahun alhamdulillah belum laku. Masya Allah ikut Eh, berbangga dengan sikap eh, anti yang berlapang dada. Mohon masukan Ustadz agar anak berani dan tidak merasa berat untuk meninggalkan karir dengan gaji 5 juta per bulan. Masya Allah. Ini anti belum menikah karena masih bekerja dengan gaji yang lumayan besar. Saya hanya ingin menyebutkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man taroka syai'an lillahi awwadahullahu minhu." Ya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan e, menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang namanya kebaikan tidak mesti kita ukur dengan materi. Karena hakikatnya dunia ini kata Rasulullah SAW itu tidak berharga, ya, tidak berharga. Sampai-sampai di hadapan Allah tidak berharga meskipun kalau dibanding dengan sebelah sayap nyamuk. Kenapa? Karena seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir. Hanya akan Allah berikan kepada orang-orang beriman. Namun dunia tidaklah berharga sehingga orang kafir pun menerima memilikinya sebagaimana kita kaum mukminin juga memiliki menerima keduniaan harta dunia. Ya mudah-mudahan gaji yang segitu tidak menjadikan uh, penghalang bagi anti untuk bisa meninggalkannya dan tidak mesti anti harus tidak bekerja. Bisa bekerja dengan apa dengan pekerjaan yang lain yang apa namanya dengan pekerjaan tersebut bisa lebih menjaga eksistensi anti sebagai seorang muslimah yang baik. Bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa menawarkan diri untuk dinikahi pada seorang lelaki bukanlah bentuk penghinaan bagi keluarga? Ya, disampaikan sabda Rasulullah SAW tentang adanya seorang perempuan yang menawarkan diri kepada Rasulullah ataupun di mana pernah Umar bin Khattab menawarkan putrinya itu Habsah kepada Rasulullah, kepada Utsman, kepada Abu Bakar ya bahwa menawarkan diri dengan catatan ketika menawarkannya dengan cara yang baik ya tidak melalui jejaring sosial tidak melalui medsos ya ini sedang ramai juga di medsos ada dua foto akhwat yang menawarkan diri katanya mencari suami ya asalkan caranya tidak seperti itu tapi dengan cara yang hormat semisal mendatangi seorang untuk ikut andil mencarikan pasangan maka tidak mengapa ya tidak mengapa dan ini bukan merupakan perkara yang tercela dan ingat yang anti datang ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh sehingga di dalam mencarikan pun juga apa namanya insya Allah yang dicarikan adalah orang-orang yang soleh ya mungkin demikian masih ada pertanyaan yang sangat banyak dan belum bisa saya jawab mudah-mudahan bisa dijawab di kesempatan yang akan datang karena waktu sudah hampir maghrib eh, Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura.